Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullah taala wa ra'ah. Nah. Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah di dalam pembahasan kita yang telah lalu berkaitan masalah apa kemarin? Masalah pembahasan seputar takwil. Bahwasanya takwil itu memiliki beberapa makna. Tapi makna yang batil kita berlepas diri darinya. Jadi takwil yang maknanya apa yang batil? Tahrif. Adapun takwil yang maknanya terpuji ada dua makna. Pertama apa akhir syad? Tafsir. Yang kedua apa? Alhamdulillah Ewa? Eh, apa? yang kedua? Yang pertama tafsir, yang kedua apa? Ayo enam. Apa? Hakikat usai, hakikat suatu perkara. Ayo enam. Dua perkara tersebut atau dua makna tadi adalah makna yang terpuji. Sekarang kita lanjutkan. Antum lihat halaman yang ke 39 bagian bawah itu. Namun sebelum kita baca bawah, baca atasnya dulu. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahmatullahi alaih wa qala fi dhammi mubtaghi ta'wil li mutasabihi li mutasabihi tanziluh artinya apa dan telah berfirman Allah taala ya maksudnya turunkan di dalam Al-Qur'an mengenai celaan bagi orang-orang yang mencari-cari takwilnya Orang-orang yang mencari-cari takwilnya itu dicela dalam Al-Qur'an. Justru apa? Mencari-cari takwilannya demi apa? Nah, barakallahu fikum melancarkan agar mengikuti yang mutasyabih, mengikuti yang samar. Nah, barakallahu fikum yang seperti itu apa? Seperti itu dicela dalam Al-Qur'an Karim. Kita lihat ayatnya, fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Perhatikan baik-baik ayat ini ada pertanyaan nanti. Maka adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyelewengan, ada penyakit, maka justru mereka mengikuti perkara-perkara yang samar dan mereka mencari-cari fitnah dan mencari takwilannya. Yang mereka harapkan ini, mencari fitnah untuk membuat fitnah, membuat samar eh, karena dengan apa? Dengan mereka tidak mau kembali pada muhkam, kembali pada perkara atau ayat-ayat yang samar dan mencari takwilan-takwilan yang batil. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ingat ingat pertanyaannya dan tidak ada yang mengetahui takwilannya kecuali Allah. Kalau kita berhenti di situ, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengetahui takwilannya kecuali Allah. Makna takwil itu apa maknanya Abdullah? Dari kita lewati. Ayo. Abdullah Hah? Apa maknanya? Hakikat syai. Tidak ada yang mengetahui hakikat suatu perkara, surga, neraka, balasan, ancaman, kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau antum berhenti pada yang berikutnya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi, berarti takwil maknanya apa? Tafsir. Paham ya? Jadi dibedakan tergantung atau berhentinya di mana. Paham ya? Dibedakan tergantung apa? Berhentinya di di mana. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat bawahnya itu faja'ala ibtigha ta'wil alamatan 'ala zaib. Allah Taala menjadikan mencari-cari takwilan itu tanda daripada penyelewengan. Hatinya ada penyelewengan, ada penyakit. Kenapa ada penyakit? Karena seandainya kalau hatinya enggak ada penyakit, justru dia apa? Kembalikan yang mutasyabih kepada muhkam, Jangan malah mencari yang mutasyabih. Ayat mutasyabih itu kan ayat yang samar. Samar dalam artian na barakallahu fikum menurut sebagian orang enggak dipahami maknanya atau enggak tahu maknanya. Tapi ahli tafsir tahu. Paham ya? Sudah kita lewati kan, kalau ayat berkaitan masalah asma wa sifat itu enggak ada yang mutasyabih. Paham ya? Kalau ada mutasyabih kembalikan ke muhkam. Semuanya muhkam. Paham ya? Nah, adapun kalau selain asma wa sifat, ingat-ingat selain asma wa sifat itu mungkin ada mutasyabih nisbi namanya yaitu samar nisbi penisbahan mungkin sebagian orang samar nggak tahu tafsirannya tapi ahli tafsir tahu paham nah barakallahu fikum seperti ajlana kitana kitana kitun antum tahunya apa artinya kitun kucing paham ya tapi bukan itu yang diinginkan ahli tafsir tahu paham ya maksudnya adalah enam balasan atau nasib atau balasannya atau bagiannya atau adabnya. Paham ya seperti itu. Jadi perlu diperhatikan. Nah, Ikhwani fi din azza jazakumullah kita lihat bawah itu. Qala asy syekh Shalal Fauzan habibullah taala wa ra'ah, ibtigha' ta'wil, ibtigha' ta'wil al-mutasyabih duna irja'ihi ila al-muhkam alamatun 'ala az zaykh Allahumma musta'an. Mencari-cari takwilan yang mutasyabih, ayat-ayat yang samar, yang mutasyabih tanpa mau mengembalikan kepada muhkam tanda penyelewengan hati seorang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum perhatikan baik-baik. Ya, seorang dikatakan hatinya ada penyakit, ada penyelewengan manakala dia tidak mau mengembalikan yang mutasyabih kepada muhkam. Adapun ahlus sunnah wal jamaah mereka mengambil pendalilan dari yang muhkam. Kalau nampaknya ada mutasyabih dikembalikan kemana? Muhkam. Jangan mencari-cari yang masih samar eh, yang maksudnya apa barakallahu fil mutasyabih kemudian jadikan dalil akhirnya apa membuat orang nam terfitnah di dalam di dalam apa takwilan tersebut Allah musta'an kita lihat fa ammal ladzina fi qulubihim ay inhirafun adapun orang-orang yang dalam hati mereka ada penyelewengan eh, berpaling wazaik ma'nahu inhiraf anil haqqi ini perhatikan baik-baik ini makna zaik zaighun Maknanya adalah al-inhiraf anil haqi, berpaling dari kebenaran. Jadi hati kalau sudah berpaling dari kebenaran sangat berbahaya sekali. paham ya? Sangat berbahaya sekali. Nah, sebagaimana yang dinukilkan oleh apa? Nah, barakallahu fikum al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimah eh, dalam apa? Di dalam kitab Ighathatul Lahafan atau Ijtima' al-Juyus islamiyah Nah, barakallahu fikum dan Ighathatul Lahafan di dalam Ighatsatul Hafan beliau mengatakan fal mu'ridu anit tauhid musyrikun. Ini bahayanya di sini. Orang kalau berpaling dari tauhid, tauhid al-haq atau bukan? Al-haq. Eh, fal mu'ridu anit tauhid musyrikun sya'a am aba. Orang kalau berpaling dari tauhid dia karena musyrik. Mau ataukah enggak mau, enggan atau tidak itulah ponisnya, musyrik. Karena berpaling dari kebenaran. Wal mu'ridu anis sunnah muqtadi'un dalun sya'a am aba. Dan orang yang berpaling berpaling dari as-sunnah maka dia dikatakan mubtadi' dal pelaku bid'ah sesat eh, dia orang sesat mubtadi' mau atau enggak mau itu vonis globalnya seperti itu ngeri jadi jangan sampai kita berpaling daripada apa al-haq jauhi majelisnya al-bid'ah wad-dalal jauhi majelisnya orang-orang apa yang mereka mengajak kepada nah barakallahu fikum penyelewengan jauhi karena apa menjauhkan diri dari mujalasah duduk-duduk dengan pengikor hawa nafsu merupakan sumber menuju as-sunnah. Berkata al-Imam Asy-Syatibi rahmatullahi alaih Abu Ishaq sebagaimana dalam kitab Al-I'tisam kata beliau al-bu'du an majalisi al bid'ah huwa tariqu ila sunnah. Al-bu'du an majalisi al bid'ah huwa tariqu ila sunnah. Apa artinya? Menjauhkan diri dari majelisnya ahli bid'ah jalan menuju sunnah. Kalau mau diberkahi, mau mendapatkan sunnah, mau kokoh di atas sunnah, jangan menghadiri majelisnya ahlu bid'ah wad Paham ya? Hadirilah majelisnya ahlu sunnati wal jamaah yang mereka senantiasa menyampaikan Al-Qur'an dan as-sunnah, yang mereka senantiasa tidak merasa dirinya maksum. Paham ya? Tapi berupaya untuk apa? Memperbaiki dirinya dan senantiasa lurus. Paham ya? Lurus di atas Al-Qur'an was sunnah. Enggak ada yang mengatakan pasti ana maksum. Itu keliru. Kita nggak ada yang maksum. Kita semuanya manusia, biasa kadang keliru, kadang benar. Ketika keliru, yang paling abdul yang paling bagusnya segera kembali kepada apa? Kembali beralhak. Jangan sombong. Jangan congkak. Jangan kiber. Wah, anak kan sudah ustadz, sudah syekh, masa suruh ngalah. Bukan masalah ngalah atau nggak ngalah. Masalahnya sekarang tuh alhak ada di hadapanmu. Paham ya? Kalau al-haq ada di hadapan kita, kita wajib kembali kepada al-haq walaupun kita apa? Misalkan orang bisa dikatakan syekh, ustaz misalkan, harus tunduk. Karena apa? Al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Al-haqqu aqwa minar rijal. Kebenaran lebih kuat daripada sekedar pemimpin di muka bumi ini. Allahul musta'an. Ikhwani fid din azza wa jalla, ini sekedar menjelaskan makna zaighun zaihun al-inhiraf 'anil haq yaitu berpaling dari kebenaran. Fayattabi'una ma tashabaha minhu. Orang-orang yang ada penyelewengan dalam hatinya, berpaling dari kebenaran, mereka akan mengikuti eh, ayat-ayat yang masih mutasyabih. Ya'khuduna bitarfin faqat minal adillah. Mereka mengambil ujung saja dari dalil tersebut, wa yatrukuna tarfal akhar dan meninggalkan ujung yang lainnya. Bayangkan. Ini keadaan orang-orang ahli bidah wad dalal, hizbiyun atau semisalnya mereka mengambil hanya ujungnya saja, eh, kemudian meninggalkan ujung yang lainnya. Kan berbahaya seperti itu. Nah, barakallahu fikum Allahu musta'an. Seperti dalilnya orang-orang siapa kemarin? IM, Ikhwal Muslimin. Eh, katanya bolehnya apa kemarin? Ikhtilat, campur baur, ta'aruf, eh, salam-salaman. Ngambil dalilnya mungkin benar dari Al-Qur'an, tapi mereka keliru di dalam berdalil, terlalu memaksakan dalil tersebut untuk apa? menguatkan pendapat mereka. Apa kemarin dalilnya? Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Katanya, inna akramakum indallahi atqakum. Wahai segenap manusia, kami telah jadikan kalian itu, kami telah menciptakan kalian ada laki-laki ada perempuan. Berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kalian saling ta'aruf, saling mengenal. Akhirnya salam-salaman, kenal-kenalan. Antum siapa namanya? Ana namanya fulan. Anti? wah Allah musta'an. Akhirnya di situ teman anta antum antum. Paham ya? Allah musta'an. Hati-hati ya. Hati-hati. Hati-hati. Pendalilan itu harus sesuai dengan na barakallahu fikum al-haq. Jangan sampai eh cuman mengambil ujungnya, dibuang ujungnya dipahami dengan pemahaman sendiri. Inilah na barakallahu fikum pengaruh daripada memahami Al-Qur'an Sunnah secara otodidak banyak sekali. Pahamilah Al-Qur'an Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafun saleh, para sahabat, tabi'in wa asbab tabi'in. Oleh karena itu sandarannya kita apa? Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salafil ummah. Itu patokannya. Bukan Al-Qur'an sunnah saja. Dipahami dengan pemahaman kita jangan. Karena pemahaman kita pemahaman kita qasir. Pemahaman kita terbatas, dangkal, butuh penguat. Paham ya? Butuh penguat agar apa? Pemahaman kita tidak keliru. Oleh karena itu penguat yang bisa menguatkan adalah apa? Pemahamannya para salaf. Bagaimana para salaf memahami ayat dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibtigha'al fitnati wa ibtigha' ta'wilih inilah keadaan hati yang menyeleweng. Hati yang na'am barakallahu berpaling dari kebenaran, mencari-cari fitnah dan juga mencari-cari takwilannya. Wa ja'a rabbuka telah datang Rabbmu. Ini datang bukan Rabbmu ini. Terus siapa? Utusanmu. Nah, seperti itu. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan itu dibentangkan, bukan tangan itu katanya. Lah terus apa kalau bukan tangan? Nikmat. Kan payah seperti ini, rusak. Keadaannya rusak. Paham ya? Sudah jelas-jelas terang-terangan tangan dikatakan bukan tangan. Yang zilu Rabbuna tabaraka ta'ala ila samai dunya hina yabqa sulusul lailal akhir. Allah tak turun ke langit dunia setiap apa? Sepertiga malam terakhir. Itu bukan Allah yang turun. Siapa? Utusannya, malaikatnya. Sok tahu orang ini, hati-hati. Berbahaya, berbahaya barakallahu fiikum. Allah musta'an. Ibtigha' ma'rifati ta'wilih, yaitu ingin terus mencari-cari mengetahui takwilannya ayat eh, tafsirannya. Maksudnya adalah mengetahui tafsirannya. tapi enggak perlu sebenarnya kalau sudah mutasyabih kembalikan kepada muhkam selesai. Na'am barakallahu fikum. Alal makna awal berdasarkan makna yang pertama. Au ma ya'ulu ilahi fil mustaqbal atau mencari-cari apa? untuk mengetahui hakikat sesuatu di waktu yang akan datang. Wa wa at-tafsir as Intinya yang pertama atau yang kedua, kalau tujuannya adalah apa? untuk mencari fitnah dan mencari takwilannya bukan untuk kembali kepada al-haq itu adalah pemahaman yang bisa dikatakan batil dan tujuan yang tidak apa? tidak dibenarkan. Wa qilahuma batilun sawa'un ibtaghu at-tafsir alladhi huwa bayan makna kedua-duanya batil baik mereka itu mencari tafsirannya yang menjelaskan makna tersebut fa innal makna la yattadih illa bi raddihi ilal muhkam karena makna eh, makna ayat yang tersabih itu enggak akan apa? Nah, enggak akan nampak kecuali kalau mau dikembalikan kepada apa? muhkam. Ha? kecuali kalau dikembalikan kepada apa? muhkam. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, seperti itu. Allah musta'an. Nah, kita lihat lagi di sini. Aw bil ma'na tsani atau dengan makna yang kedua, wa huwa ibtigha' ibtigha' ma'rifatul haqiqah wal ma'al. Mencari-cari mengetahui hakikat dan juga tempat kembali yang semua kembali kepadanya. Fa innahum la yudrikuna hadza. Mereka enggak akan mampu. Kita enggak akan mampu. Bagaimana sih hakikat surga? Mampu nggak kita sekarang membayangkan? Nggak akan mampu. Bagaimana neraka? Kita hanya membaca, eh, mengerti, memahami sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk mengetahui secara detailnya bagaimana aslinya itu nanti. Paham ya? Nah, dikenal dengan apa? Ainul yakin. Ainul itu melihat, baru melihat itu. Hakul yakin merasakannya. Paham ya? Nah, kita ini baru dapat yang mana? Dapat pertama ilmu yakin. Untuk ainul yakin belum. Karena kita belum melihat langsung surga itu kayak apa. Paham ya? Nah, untuk hakul yakin nanti. Karena apa? Karena kita juga belum masuk ke dalam surga tapi berharap semoga termasuk penduduk surga. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza nazakumullah. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang masih sambungan daripada seputar ancaman bagi orang-orang yang mereka tidak mau mengembalikan ayat-ayat yang tersabit kepada muhkam, ancamannya sangat berat yaitu mereka termasuk orang-orang yang nam dikatakan apa? Na barakallahu fikum. Nah, mereka dikatakan Allah taala hindari, jauhi mereka. Nanti akan kita baca hadisnya. Nasallahu alaihi wasallam wa afiyah fid dunya wal akhirah. alamin.